fillah pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ingkang sampun nganugrahaken dumateng kula panjenengan sedaya nikmat ingkang kathah dipun gampilaken kula panjenengan sami lenggah wonten ing papan menika papan ingkang mubarak dipun berkahi dening Allah Azza wa Jal kanthi keadaan Islam kanti keadaan kula panjenengan sami iman kepada Allah iman kepada malaikat-malaikatnya iman kepada kitab-kitabipun iman kepada rasul-rasul Allah iman kepada hari akhir lan ugi iman kepada takdir Niki nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat ugi salam semoga tansah terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganipun para sahabat dan juga seluruh kaum muslimin ingkang derek marginipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ingkang salat pun saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bisa bertemu dengan kaum muslimin dan muslimat di tempat ini dan ini memang baru kali pertama ya, saya melihat masjid ini dan desa ini Semoga perjumpaan kita ini dijadikan sebagai perjumpaan yang diberkahi dan dirahmati dan semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita semuanya di surga Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang diberkahi ini. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Tema pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang sangat penting. Yaitu berislam seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat pun kita melebet pembahasan wonten setunggal mukot yang ingkang perlu kawula ngetaken. Saya ingatkan di sini bahwasanya nikmat Islam itu adalah nikmat yang terbesar. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia itu siapapun bisa dapat. Sanes muslim pun nggih saged angsal donya nggih napa Fir'aun dunianya luar biasa. Korun dunianya juga luar biasa. Fir'aun korun dunianya akeh. Diberi oleh Allah dunia. Tetapi tidak diberi oleh Allah apa? Islam. Mboten pun paringi nikmat iman Firaun lan Qarun niku. Sehingga keduanya menjadi orang yang sangat terhina. Iya. Fir'aun lan bala tentara ini dilelepaken ditenggelamkan di Laut Merah. Sementara Korun keluarganya dan semua hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Niki Korun lan Fir'aun. Jadi tidak setiap orang mendapatkan nikmat Islam. Mboten kabeh wong pikantuk nikmat iman niku mboten. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kula lan panjenengan sami wajib bersyukur atas nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lan wajib nguri-uri jaga nikmat Islam niki. Kalau saya punya nikmat dunia, niku dan jan dijogo temenan. Punya tanah misalnya. Nggih piye carane ben tanah niku langgeng. Ora dijupuk wong liya. Sertifikate digenahake. Kan ngeten nggih napa mboten? Ya. Kabeh Semuanya dikasih batas. Agar jangan sampai tanah saya ini kemudian diambil oleh orang. dilipat oleh orang. Niki urusan donya dijaga luar biasa. Ya. Rumah juga demikian. Ono sing bocor sidik didandani. Ya. Orang terima nek panjenengan sari kok wonten banyu teng krentes siji loro niku mboten trima. Enjange langsung digoleki sing bocor. Ora ketang wis sepuh munggah niliki napa gendeng. Nah, itu yang namanya kita, saya dan panjenengan seperti itu. Kalau urusan dunia itu luar biasa. Nguri-uri. Jaga nikmat dunia itu. Apalagi jika nikmat itu adalah nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah nikmat yang terbesar karena Islam itu adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Niki Allah yang kangen diko. Firman Allah Azza wa Jalla Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Semua para nabi, semua para rasul agamanya sama yaitu Islam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam muslim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam muslim. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam muslim. Keturunane pun Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf lan pun dumugi pun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya muslim. Nabi Ibrahim niku nggih rebutan. Nggih rebutan. Loh, nggih rebutan pripun? Dulu di masa jahiliyah itu Ka'bah. Ka'bah di sekeliling Ka'bah itu ada patung telungatus swidak patung. 360 patung di sekeliling Ka'bah. Bahkan dikatakan di dalam Ka'bah, Ka'bah itu kan ruangan dalamnya kosong. Dulu orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy membuat patung Nabi Ibrahim dan patungnya Nabi Ismail di dalam apa? Ka'bah sedang judi. Iya. Padahal tidak pernah judi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan Ibrahim itu podo karo awake Jadi Nabi Ibrahim ya sama dengan kita. Orang-orang musyrikin seperti itu, orang Quraisy. Jadi agama kita adalah agamanya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi ngaku na Ibrahim ini niku podo kali agamanya wong-wong Quraisy. Tiang Yahudi nggih ngaku ngaku aku kalau Ibrahim adalah agama pun apa? Yahudi. Dan memang Nabi Ibrahim bapak ipun para nabi dan rasul kabeh. Nabi Ibrahim kagungan putra kali Ismail lan sinten? Ishak. Nggih. Dari Nabi Ishak ini nanti keluar Yakub. Yakub niku Israel. Nah, putra-putra ini pun Bani Israel. Mangke medal Musa, medal Nabi Nabi Yusuf lan sak pun. Atas Nabi Ibrahim niku putra-putri ini pun para putra-putra ini pun nabi. Nah, saking Nabi Ismail mangke okay, dipun utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong Yahudi niku ngormati Nabi Ibrahim, ngormati. Seprene niku ngeten. Dan mengaku nek Nabi Ibrahim niku agamanipun apa? Yahudi. Nasrani nggih ngoten. Ibrahim iku agamane Nasrani. Dados Nabi Ibrahim nggih napa kalau wau rebutan. Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim Nasrani. Orang-orang musyrikin Abu Jahal, Abu Lahab, lan Sapituruti pun mengatakan Nabi Ibrahim padha karo wong Quraisy. Maka Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim, menurunkan ayat. Allah ngendika, "Sofi, mari kita dengar firman Allah." Allah mengatakan maka na Ibrahimu Yahudi wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi. Bukan pula Nasrani. Tetapi apa kata Allah? Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah seorang yang hanif. Hanif niku lurus mboten nglakoni syirik niki Nabi Ibrahim. Hanifan musliman. Dados Nabi Ibrahim niku napa? Muslim. Nah niki mila monggo kita syukuri. Para nabi, para rasul sedaya muslim. Panci benten, ingkang benten napa ne syariate. Intinipun sami, Rukun imani pun sami, iman dumateng Allah, iman dumateng malaikat, sami. anangnya ingkang benten syariat-syariatipun, misalipun puasane benten, solatipun benten ning sami-sami napa? solat ning benten ipun Nggih. Puasanipun pun benten. Menawi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sesasi muput wonten ing bulan napa? Ramadan. Nah contohnya pun. Nek rumian buatan. Tetapi orang-orang sebelum kita, para nabi, para rasul, puasa apa mboten? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah mewajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Jadi yang namanya puasa itu sudah ada sejak zaman dulu. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, lansak itu piturutipun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tatos nikmat Islam itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung sebab Islam itu adalah agamanya Allah, agamanya para nabi dan rasul. Yang kedua, Islam adalah nikmat yang terbesar sebab Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Niki wajib diyakini wajib dipun imani sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah ngendika wonten ing ayat menika, "Wa man yabtaghi lan sapa wonge golek agama sak liyane Islam." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu ora bakal pisan-pisan katompo agamane. Tidak akan diterima agamanya darinya. Wahuwa fil akhirati minal khasirin dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang khasirin nggih menikah apa? rugi. Rugi wonten ing akhirat mangke dibangkitkan dalam keadaan terbalik. Tiang-tiang ingkang beten muslim, beten Islam disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis Nabi Ali salatu wasalam dibangkitkan dalam keadaan terbalik. Melakuni nganggo sirah. Dalam keadaan buta. orang weruh. Sampai para sahabat ada yang bertanya, "Duh Rasulullah, mangke tiang-tiang ingkang boten beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun bangkitaken melaku karo sirah niku pripun bagaimana berjalan dengan apa eh, dengan kepala Rasulullah ngendika kowe kabeh nang donya kalian semua di dunia ini bisa berjalan dengan kaki kenapa siapa yang menjadikan kalian berjalan dengan kaki Jawaban jawabanipun sinten Allah. Ya seperti itu di akhirat. Allah mudah untuk menjadikan orang itu berjalan dengan apa? Kepala. Dihinaaken. Jadi wong sing rugi. Wong-wong muslim lampah berjalan dengan kakinya. Ini malah dibangkitkan dalam keadaan terbalik. Ya. Memang manusia nanti dibangkitkan sesuai amalannya. Sesuai amalannya. Ya yang di dunia pekerjaannya minta-minta. Ya. Kata Nabi Ali Sulatu Wasalam, jaluk-jaluk niku nggo gawean. Padahal dia bisa bekerja, bisa berkarya. Kata Nabi Ali Sulatu Wasalam, orang yang pekerjaannya seperti itu, meminta-minta, meminta-minta, pada hari kiamat dibangkitkan walaisa fi wajihi dan tidak ada di wajahnya itu mazatun minal lahm. Mboten daging sak cuil-cuilon niku betul nonton. Sebagaimana di dunia dia tidak punya malu. Di akhirat juga dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki daging pada wajahnya. Orang-orang yang kafir ketika dibangkitkan pada hari kiamat tidak bisa melihat. Mereka berkata kepada Allah, sagedipun waos wonten ing Al-Qur'an wonten ing surat Toha yang tiang kafir mengatakan, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, wahai Rob kami, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Orang ruh, picek. Wakot kuntu basiro, Padahal dulu saya melihat ya Allah. Allah mengatakan, Qala atat atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Karena ketika dulu kalian di dunia datang ayat-ayat kami, datang Al-Qur'anul Karim, datang Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian, mengajak kalian untuk masuk Islam, tetapi kalian meremehkan dan berpaling. Fanasita. Kalian meninggalkannya. Berpaling darinya. Maka demikian pula pada hari ini kalian dilupakan dan kalian bangkit dalam keadaan buta. Jih. Menikah ma'asyiral muslimin perkara yang saya perlu ingatkan bahwasanya nikmat Islam itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena Islam adalah agamanya Allah. Karena Islam adalah agamanya para nabi dan rasul semuanya. Karena Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak mau berpegang dengan Islam, fahuwa fil akhirati minal khasirin, pada hari kiamat termasuk orang-orang yang khasirin, tiang ingkang rugi. Rugi ini kathah kalau wau nika. Bangkit dalam keadaan terbalik, berjalan dengan kepalanya dihinakan oleh Allah, bangkit dalam keadaan orang weruh, mboten saged ningali. Subhanallah dereng mangki dipun lebetaken wonten ing nerakanipun Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Monggo kita terus menjaga keislaman ini. Dan inilah pesan Allah Subhanahu wa taala Pesan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, Islam. Artinya kita jaga terus, kita mohon mohon, minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Minta selalu kepada Allah agar Islam itu dijaga. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saat menikah kita melebet setunggal masalah yang kang sanes. Bahwasanya Islam itu asalnya sumbernya dari Allah. Jadi semua syariat Islam ini sumbernya dari siapa? Allah. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah menyampaikan. Tugasipun Rasul namun menyampaikan. Tidak membuat-buat itu tidak. Tugas Nabi hanya sekedar napa? menyampaikan. Adapun kita sebagai umatnya tugas kita adalah taslim. Mendengar dan taat. Salah seorang ulama dari kalangan ahlul hadis seorang tabi'in Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri mengatakan kalimat yang masyhur minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim risalah Islam niku asalipun saking sinten Allah wa 'alar rasulil balagh lan tugasipun rasul namung napa menyampaikan wa alaina lan kewajiban kula panjenengan sami at-taslim derek manut nopo ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam itu sumbernya sama yaitu dari siapa? Allah Sumbernya sama dari Allah. Iya. Rasul mboten damel piyambak niku mboten. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niku firmanipun sinten? Allah. Allah yang ber, berbicara, Allah yang mengatakan ayat ini, Allah yang mengatakan. Didengar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mewahyukan kepada Jibril, Jibril sebagai perantara menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Niku sedaya firmanipun sinten? Allah. Yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril malaikat Jibril mboten nambahi mboten ngurangi, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten dikurangi mboten dipun tambahi, disampaikan kepada para sahabat mboten ditambahi mboten dipun kurangi. Sampai kepada kita saat ini. Niku Al-Qur'an. Dados asalipun saking sinten? Allah. Al-Qur'an dipun jagi Mboten wonten wong sing saged nambahi ayat sak huruf kasroh fatah mboten saged. Wong imam salah mau dibenerakan nggih mboten. Nggih. motone macane sing mburi subhanallah namun dilurusake dibeneraken. Al-Qur'anul Karim gampang dipun gampelaken kathah ingkang ngapalaken Al-Qur'an. Imam Syafi'i pitung tahun samun apal Qur'an. Lan sak menikah nggih wonten lari-lari ingkang umur-umur sak menikah samun napa hafal Al-Qur'an 10 tahun, 12 tahun. Dipun gampilaken. Dijaga oleh Allah. Niki Al-Qur'an. Sumberipun saking Allah. Nah, menawi hadis pripun? Sumberipun saking Allah napa jawaban Jawabanipun nggih sami. Napa ingkang Rasulullah ngendikaaken syariat yang disampaikan oleh Nabi Nggih. Niku nggih sumberipun saking sinten? Allah sami. Panjenengan saged maos wonten ing Al-Qur'anul Karim, wonten ing surat An-Najm. Wonten ing surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." lan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika ngendika ketika berbicara itu bukan dari hawa nafsunya. Jadi Rasul berbicara itu bukan dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah wahyu yang diwahyukan. Atau sedaya niku wahyu. Sedaya niku napa? Wahyu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, niki perkawis nomor kalih ingkang perlu kita yakini bilih Islam niku Sumberi pun saking Allah Subhanahu wa taala lan Allah nugasaken rasul kanggih utusan. pun Allah menyampaikan, pun rasul menyampaikan. Nggih, lajeng kula panjenengan sami kewajibanipun pun apa? taslim, tunduk, taat, manut napa ingkang dipun dawuhaken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sedaya mawon. Iya. Wajib kita nderek napa ingkang dipun ajaraken dening Rasul. Hmm. Nomor tiga masalah nomor tiga iya. Niki sedaya namung pokok-pokok kemawon ananging perkawis ingkang penting. Menawi panjenengan wonten ingkang tanglet. Islam niku nopo? Hakikat Islam niku nopo? Nah niki. Jawabanipun nggih kalau wau samun kita sebat Islam itu adalah apa yang Allah tetapkan dan disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sampun jelasaken Islam niku nopo. Wonten ing hadis ingkang panjang inggih menika hadis Jibril. Hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Sebab terjadi dialog antara Rasulullah dengan Jibril alaihi salatu wassalam. ini pun Rasulullah jelasaken tentang Islam niku okay, wonten rukun iman, wonten rukun apa? Islam. Napa niku Islam? Ketika Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Mal Islam?" Napa niku Islam? Lajeng Nabi ngendika al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Napa niku Islam? Dipun jawab dening Nabi alaihi salatu wassalam Al-Islam Islam iku seliramu ngucapake syahadatain asyhadu la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatain niki rukun nomor setunggal. Rukun setunggal niku kalih syahadatain, hitung setunggal. Mboten asyhadu alla ilaha illallah dhewek wa ashadu anna muhammadar rasulullah nomor kalih niku mboten. Ning dipun dadosaken pinten? setunggal. Berarti kudu bareng terus iya. Ingkang nomor kali watuki mas sholah sliramu ngelakoni negaake sholat. Watu tias zakah sliramu nuneake ngetoake zakat. Watasuma Ramadan lan sliramu nglakokake siam ana ing sasi Ramadan. Dan yang kelima watahujjal bait ini stata'ta takilai sabila dan kamu melakukan haji ke Baitullahil Haram Ka'bah jika kamu memiliki kemampuan. Nah, niki Islam. Niki amalan-amalan lahiriah. Jadi Islam itu terdiri dari amalan lahiriah. Niki sedoyo lahiriah niki, ketinggal ngucapake syahadatain. Ketinggal no Ketinggal. sholat ketinggal no Ketinggal. Zakat nggih ketinggal, posong nggih ketinggal, haji nggih napa? Ketinggal. Islam mboten cukup namung lahiriah kemawon termasuk batiniah nggih kedah. Derek napa ingkang dipun acarakan dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulo panjangan sami kedah nggadai iman Ampun kados tiang munafikin, wong-wong munafik wonten ing zamanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam salat nggih mangkat salat. Zakat nggih ngetokake napa? Zakat. Ning atine niku mboten iman blas. Atine mboten iman dumateng Allah, mboten iman dumateng Rasul, mboten iman kepada hari akhir, mboten iman. Niki wong-wong napa? Munafik. Mila ingkang naminipun Islam lahiriahipun bagus lan batiniahipun ugi napa bagus dipun terangaken dening Nabi Ali sallallahu wasallam nalika malaikat Jibril tanglet mal iman apa iku iman Kemudian dijawab oleh Nabi Ali sallallahu wasallam al iman antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika ditanya apa itu iman? Iman artinya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Engkau beriman kepada kitab-kitab Allah Engkau beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Engkau beriman kepada hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Niki napa? Iman. Termasuk Islam adalah kita berusaha mencapai derajat ihsan. Nggih menika ngibadah kanthi saestu seakan-akan kita melihat siapa? Allah. Ditanya Nabi alaihi salatu wasalam oleh malaikat Jibril, "Mal ihsan?" Napa niku ihsan? Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah dan memang kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, fa innahu yarak. Yakinilah bahwasanya Allah melihat engkau, mengawasi engkau. Sehingga ketika syahadatain diusahakan untuk sempurna. salat juga berusaha untuk sempurna. Zakat juga berusaha untuk sempurna. Sebab merasa dilihat oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah niki globalipun. Terus Islam niku, niku Islam wonten rukun-rukunipun. rukun Kados bangunan lah Kados omah, masjid niki nggih mboten bakal ngadeg nek mboten wonten apa tiang-tiangipun tiang saka-sakanipun pundasine mboten wonten. Nggih. Saestu masyarul muslimin niki nikmat sing luar biasa Islam niki. Monggo kita jagi. Urip kula panjangan sami niku mboten mboten mboten kathah, mboten dawa uripe umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku swidak nganti pitung puluh niku. Mboten punjul kejawi setunggal kali sing punjul niku sekedhik. Nabi kita mawon umuripun swidak tiga. Nabi Muhammad SAW umuripun minten swidak tiga. Abu Bakar As-Siddiq swidak tiga. Umar bin Khattab swidak tiga. Ali bin Abi Thalib swidak tiga. Usman bin Affan ingkang radi panjang umuripun wolung dosa tiga. Niki Usman bin Affan. Khalifah sedaya niku al khulafa urasidin sedaya umure suwidak telu. Kejawi setunggal nggih menika sinten? Usman bin Affan. Sami kalian umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopi panjenengan penggalih dipun tingali sederek kula sekitarnya nggih pun umur-umur niku sampun siap-siap nggih mboten Wah gue seket lima Gus meh namanya. gue swidak siji nami. Gus swidak patus bonus tahun. Kadang wonten sing kas niku ngendika kan ngoten niku. gue 70 kathah kata bonus ini gue, Kan ngoten. anangin nggih niku, kulo panjenengan sami niku senajan wis tuwo kadang kelingane tasih nopo Nom, ngoten nggih. <laughs> niku. Jane wis dilarang makan ini makan itu ning kerasane si nom dilahap saja. Nggih panci ngoten menungso. Ananging monggo kita nganget. Bilih kula panjangan sami wajib berusaha njagi Islam. Islam niku wonten bangunanipun. Mila wonten ing hadis ingkang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa Ramadan. Di dalam hadis Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu Rasul ngendika Bunyal Islamu ala khamsin Islam itu dibangun di atas lima perkara. Jadi Islam itu diumpamakan oleh Nabi seperti apa? Bangunan persis bangunan. itu Rasul yang kangen tiko. Ya. Syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sing nomor setunggal nggih kalau wau syahadatain. Nomor kali iqamis shalah negakaken salat. Ingkang nomor tiga ita zakah ngedalaken zakat. Ingkang nomor sekawan siam Ramadan. Ingkang nomor gangsal haji ke Baitullahil Haram niki Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pengertian Islam niki nggih sumberipun saking pundi kalau nggih saking Rasul piyambak ingkang jelasaken. Karena memang Islam itu adalah dari Allah Engkang menyampaikan adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an niku saking Allah sedaya. Saking Allah sedaya. Hadis nggih sami. Nggih. Ming Al-Qur'an benten kalian apa? Hadis Al-Qur'an pun kata Al-Qur'an saged kangge salat. pun membaca kemawon termasuk napa? Ibadah. Nggih. Nah hadis benten. Hadis niku ingkang ngendika Rasul ananging pun saking sinten? Allah. Malaikat Jibril yang menyampaikan, terkadang mimpi. Kalau hadis itu bisa dari mimpi Rasul SAW. Tetapi Al-Quran tidak ada yang mimpi. Semuanya langsung melalui malaikat siapa? Jibril. Al-Fatihah sampai kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Al-Baqarah sampai kepada Nabi juga melalui malaikat Jibril. Ali Imran sampai kepada Nabi juga melalui malaikat Jibril. Dan setiap bulan Ramadan malaikat Jibril rawuh. Malaikat Jibril rawuh tadarus bersama dengan siapa? Rasul SAW. Yang ditadarusi adalah Al-Quran. Adapun hadis itu ucapannya Rasul. Tetapi semuanya wahyu dari siapa? Allah. Bisa dari bisa jadi mimpi, bisa jadi sesuatu yang dihembuskan kepada diri Nabi Ali Shallallahu Wasallam bisa jadi malaikat Jibril datang rawuh menyampaikan. Iya. Suatu saat Nabi sedang bersama dengan Khadijah. Garwani pun Khadijah. Bersama. Di Mekah berarti saat pun apa? Hijrah. Rawuh malaikat Jibril. Khadijah mboten semerep, anaknya Rasul apa? Firso. Wahai Khadijah, ini Jibril menyampaikan salam kepadamu. Lan ngabarake bilih Allah telah menyediakan surga untuk siapa? Khadijah. Khadijah niku ahlul jannah. pun Rasul teng donya lan garwanipun teng pundi? Swarga. Sedaya garwanipun Rasul nggih ngoten. Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah bintu Umar, Zainab bintu Jahsin lan pun Rasul sedaya niki garwanipun wonten ing donya lan pun wonten ing pundi? Akhirat mangke. Artosipun nalika Rasul ngendika niku wahyu saking sinten? Allah. Nggih. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, yeah. Dados Islam niku sepindah malih sampun wonten contonipun, wonten sumberipun. Inggih menika Al-Qur'anul Karim lan sunnahipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh mencari sumber-sumber yang lain. Contohnya pun Islam kok dipatos dengan hawa nafsu. Impen-impen. Misalnya pun. Utawi napa? pilih eh, adat istiadat. Adat istiadat niku nek sesuai dengan Islam nggih, dipun jalanaken ning nek mboten sesuai dengan apa Islam mboten pikantuk dijadikan sebagai apa agama mboten saged. Nggih. Sampun wonten contoh sepindah malih. Nggih. pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ngendika laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ali salatu wasalam untuk kalian semuanya, untuk saya dan panjenengan. Uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Kantun nyonto sumberipun sampun wonten. Salat sampun dipun ajari dening sinten? Rasul. Rasul ngendika, "Shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kanto nyonto mawon. Salat subuh rong rakaat, amun dipun tambahi, amun dipun kurangi. Salat duhur patang rokaat, ampun dipun tambahi, ampun dipun kurangi. Kejawi nek pas safar niku dikosor lanjen diajaraken dening Rasul. Asar nggih ngoten Kawan rokaat maghrib telung rokaat isya patang rokaat niki sedaya pun saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat sampun jelas. Rasulullah ngendika Miftahus salati at-tuhur wa tahrimu takbir wa tahlilu taslim. Salat itu kuncinya adalah bersuci, wudhu Wa at-takbir. Dan yang membuka sebagai amalan pembuka solat adalah takbiratul ihram. Ya. Wa taslimuha wa tahliluha taslim. Dan sebagai penutupnya adalah nama? Taslim, salam. Ya. Sampun solat isya insyaallah mangke bakdo isya kita lajengaken sekedhik mugi-mugi kula panjang sami tansah pinaringan barokah lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.